السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita telah sampai pada kesimpulan. Ya, telah kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iman itu yazidu wayang kusu Bertambah dan berkurang. Itu ditunjukkan dengan adillah, dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan wakil, kenyataan yang ada kita bisa menyaksikan. Seperti dua pohon korma yang berbeda. Iman itu diibaratkan dengan pohon korma. Dua pohon korma kita bisa melihat, menyaksikan. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Ada semakin subur, ada yang semakin melemah. Wake, kenyataan kita lihat. Kadzalikal iman, demikian pula iman. Karena iman itu terdiri dari ucapan, perbuatan dan i'tiqad, keyakinan. Telah disebutkan oleh Syekh contoh antara dua orang berbeda dari sisi ma'rifah, dari sisi ilmu. Ulumul iman, ilmu tentang iman, ma'rifah tentang iman bahkan dalam satu jenis ilmu berbeda. Kita sebutkan contoh tadi tentang ibadah mada, sholat Sama-sama tahu tentang ilmu sholat tetapi yang satu dia sempurna ilmunya. Dia betul-betul mempelajari secara rinci ibadah sholat itu. Dari takbiratul ihram sampai salam, dia mempelajari semuanya. Lafatnya, maknanya, rukun syarat kewajiban mustahabat perkara yang sunnah yang satu hanya sebatas yang wajib-wajib saja apakah akan kita katakan sama jawabannya berbeda yang satu membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah karena dia tahu ta'awud itu hukumnya mustahab sunnah maka dia pun membaca a'udzubillahi rajim sebelum membaca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Yang satu tidak membaca ta'awud. Dia tidak tahu bahwasanya itu sesuatu yang disyariatkan. Yang satu tahu bahwa setelah bacaan tasyahud, setelah dia selesai dari bacaan tasyahud disyariatkan membaca doa yang bahkan Nabi memerintahkan untuk tidak ditinggalkan. Ini diperintahkan untuk selalu dibaca Allahumma inni bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihi dajjal. Dia pun mengamalkan itu setiap saat dalam sholat-sholatnya yang wajib ataupun yang sunnah. Yang satu tidak tahu. Namanya tidak tahu, tidak pernah mengamalkan. Apa akan dikatakan sama keduanya? Jawabannya tidak. Ini dari sisi ilmu. Makanya tadi kita sebutkan dua contoh dua orang yang beriman, sama-sama beriman, yang satu tidak punya ilmu. Dia ibadah namun tidak punya ilmu, ahli ibadah namun tidak punya ilmu. Bahkan tentang apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang banyak, dia pun tidak tahu. Sehingga ketika seorang Bani Israel si pembunuh 99 jiwa datang kepada orang ini ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia bertanya, "Fahalli min taubatin? Apakah saya ada kesempatan tobat? Mungkinkah diterima dosa saya ini? Diampuni yakni tobat saya diterima?" Apa kata orang ini? Dia muslim, punya iman, tapi karena tidak punya ilmu dia mengatakan, "La, tidak. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang banyak ini? Tidak mungkin diampuni." faqatalahu maka Bani Israel ini membunuh sekalian orang ini fakammala bihi mi'ah sehingga sempurnalah dia membunuh seratus jiwa beda dengan orang yang kedua alim seorang yang berilmu mengerti tentang Allah subhanahu mengerti tentang sifat-sifatnya sehingga dia betul-betul yakin tidak ada keraguan sedikit pun ketika ditanya saya telah membunuh seratus jiwa Apakah mungkin Allah menerima tobat saya? Dengan tanpa ragu-ragu dia mengatakan, apa yang menghalangi bagi Allah untuk mengampuni dosa kamu? Udah bagi Allah. Kira-kira suasana hati orang yang pertama dan yang kedua sama atau tidak? Berbeda, ikhwan. Yang kedua, betul-betul mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengerti tentang Allah subhanahu. Bukan hanya itu, bahkan menjadikan sebab orang lain bertambah imannya menjadi sebab orang lain berbahagia menyebabkan orang lain berbuat baik apa sama dengan orang yang pertama tadi yang justru menjadikan orang berputus asa dan menjadikan orang tambah melakukan kejelekan tentu berbeda kalau dia mengatakan sama saja seperti orang tadi yang mengatakan bahwa kopi dan susu apa sama. Kucing dan apa tadi? Kambing sama. Zohir kelihatan. Berbeda antara seorang yang beriman satu dengan yang lain dari sisi makrifah. Dari sisi makrifah beda. Nah, kalau makrifahnya sempurna, hatinya lapang, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Coba perhatikan apa yang menjadikan kemudian berbeda antara pensikapan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan Khadir. Dalam satu kejadian yang sama, yang satu tahu hikmahnya, yang satu tidak. Iya atau tidak? Ya. Khadir tahu Di balik kenapa ya perahu masakin orang-orang miskin dirusak oleh Khadir. Allah yang memerintahkan. Nah, Nabi Musa melihat sebuah kemungkaran ini. Kita sudah dibantu oleh masakin orang-orang miskin naik perahu. Ya kenapa dirusak? Ya. Ada apa dirusak? Nah, sehingga nanti di akhir kisah diketahui apa hikmah di balik itu. Ternyata ada kasih sayang Allah yang Allah kehendaki atas orang-orang miskin ini sengaja dirusak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar perahunya ini selamat dari apa? diambil oleh raja yang zalim. Dan seterusnya dari kisah. Nah, makanya ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, bertanya wahai Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada. Ya. Allah ingatkan ada orang yang punya ilmu yang kamu tidak tahu wahai Musa. Makalah maka terjadi kisah tadi. Di akhir kisah Nabi Khadir dengan Musa ya disebutkan berada di perahu atau di tepi sungai eh, di tepi laut. Kemudian ada burung yang mengambil air minum dari air laut. Wahai Musa, tidaklah ilmu kita dan ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti itu tadi. Ya. Tidak ada ilmu kita. Sangat sedikit. Sementara apa yang ada di sisi Allah tidak ada batasnya. Muhitun bikulli syai'. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Sama seperti ya, ketika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, semua dikasih, semua dikabulkan ternyata tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Beda dengan kita, kalau kita punya harta diminta sama orang, kita kasih, kita kasih, kita kasih, habis. Habis itu kita tidak bisa memberi lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan semua permintaan-permintaan hambanya tidak mengurangi kekayaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam apa? air laut. Coba perhatikan apakah air itu berkurang dari lautan? Tidak sama sekali. Ya. Jadi apa yang diberikan kepada manusia semuanya dari awal sampai akhir itu ibarat air laut tadi yang dikurangi dari jarum yang dimasukkan. Tidak berkurang. Makanya kalau minta pada Allah jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak. Jangan tanggung-tanggung kalau minta pada Allah. Wallahi ikhwan, rugi kalau kita minta sedikit pada Allah. Rugi kalau kita minta yang tidak banyak. Minta pada Allah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Memang kita ini banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tidak pantas sepertinya kita mendapatkan itu. Tetapi masyarakat muslimin tidak boleh bagi kita kemudian meragukan kekayaan Allah, kekuasaan Allah, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala mujibun mujibu da'wat mengabulkan doa-doa Taib kita lanjutkan Ikhwan. Jadi manusia di dalam ulumul iman, ilmu tentang iman berbeda. Demikian pula kita bisa menyaksikan dari sisi akhlaknya pun berbeda satu dengan yang lain. Kita akan mengatakan, oh ini lebih bagus akhlaknya, ini lebih baik akhlaknya. Adapun ini kurang, bahkan jelek. Apakah kita akan mengatakan sama antara kedua orang itu? Tentu berbeda. Allah saja mengingatkan bahwa Rasul Ali Shallallahu Wasallam akhlak beliau adalah akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar berada dalam akhlak yang azim. Nabi Ali Shallallahu Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala khuluqin azim. Maka orang akan mengatakan imannya Nabi ini luar biasa. Imannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam berbeda dengan yang lain. Berbeda. Karena akhlak yang Allah berikan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam Allah sempurnakan. Kejujurannya, ketawaduannya, ya, rohmahnya yang ada pada diri Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala As-Sa'di rahimahullah Berkata Imam Sa'di rahimahullah wa kadzalika akhlaqul iman. Demikian pula akhlak yang itu adalah bagian dari iman yatafawatu nafiha manusia satu dengan yang lain berbeda-beda bertingkat-tingkat tafawutan kathiron dengan tingkatan-tingkatan dan perbedaan-perbedaan yang sangat jauh antara satu dengan yang lain sifatul hilm sifat hilm Kelembutan satu dengan orang yang lain beda. Wasober kesabaran satu dengan yang lain beda. Wal khuluk, ahlak-ahlak yang lain. Wa dan yang lain. Beda. Nah. Coba antum perhatikan sama atau beda. Suatu saat Nabi bersama dengan cucu beliau Hasan atau Husain. Dicium ini cucu beliau. Rupanya ada sahabat yang memperhatikan. Dilihat. Akhirnya dia cerita sendiri, "Ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak. Saya ini punya anak sepuluh, belum pernah saya cium." Nah. Punya anak sampai sepuluh, belum pernah dicium. Ajib hada ya. Sama atau tidak ma'asyiral muslimin antara apa yang dilakukan oleh Rasul Ali Sulatul Salam dengan orang ini ya beda makanya Rasul mengingatkan tentang pentingnya sifat rohmah ya, jangan seperti itu anak butuh kasih sayang butuh rohmah dan ciuman Rasul Ali Sulatul Salam ini menunjukkan bahwa memang akhlak beliau sangat mulia kasih sayang beliau luar biasa ikhwan rohmah beliau apalagi bil duafa kepada orang-orang lemah Nah. Taib. Pernah suatu saat beliau khutbah ketika itu, khutbah. Sedang khutbah dari kejauhan datang Hasan Hussein. Hasan Hussein, cucu beliau yang masih kecil ketika itu. Memakai jubah merah. Nah, terseok-seok berjalan mendekat kakeknya Oh, padahal sahabat penuh itu. Antum bisa bayangkan anak kecil yang jalannya belum apa? Tegak, jalan saja belum tegak, kemudian masih harus melewati, menyibak manusia yang banyak. Kira-kira gimana? Kesulitan kan? Sulit. Rasul melihat langsung bagaimana Hasan Husain. Fanazala minal mimbar. Beliau turun dari mimbar. Nah, beliau mendekat kepada Hasan Husain. Nah, langsung digendong dua-duanya kembali lagi ke mimbar. Kembali lagi ke mimbar, beliau melanjutkan apa namanya? khutbah beliau. Dan beliau katakan, "Wallahi, saya melihat keduanya tidak sabar." Maksudnya kasihan, ada rohmah, Ya, maka saya pun turun. Nah, Orang kalau melihat seperti ini, dia akan berkesimpulan betapa keimanan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dari sisi akhlaknya itu sempurna, berbeda dengan orang yang memiliki sifat kasar, kaku. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat Allah lah, karena rahmat dari Rabbmu lah, engkau menjadi orang yang lembut kepada manusia Walau kunta fawwan ghalidhal qalbi. Kalau sebaliknya engkau keras, kaku. Keras hati, kasar. Manusia akan lari dari kamu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ini ikhwan, dari sisi akhlak berbeda. Saya punya anak-anak, antum punya anak-anak pun mesti akan melihat ada perbedaan dari sisi akhlak. Sehingga ketika kita melihat oh ini kurang akhlaknya, kita akan coba perbaiki. Nah, kalau bicara jangan seperti ini. Coba nah, diajari dengan baik. Nah, ya. Kalau apa namanya? Nah, tidur jangan seperti itu. Kalau makan seperti ini. Kenapa? Karena ingin berubah. Dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Sesuatu yang kurang menjadi apa? Sempurna, menjadi baik. Nah, itu dari sisi akhlak, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita berkesimpulan dari sisi akhlak pun kita akan menyimpulkan iman itu berbeda-beda satu dengan yang lain, bertambah dan berkurang. Qala As-Sa'di rahimahullah. Berkata Sa'di selanjutnya, "Wa kadzalika fil ibadati zahirati dhahirati yusalli isnani salatan wahidah وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد لله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها وكذلك بقية العبادات Dari sisi ilmu satu dengan yang lain beda. Dari sisi akhlak satu dengan yang lain berbeda. Dari sisi ibadah zahirah pun berbeda. Dari sisi ibadah zahirah berbeda. Kasolah sebut contoh. Satu contoh sholat kata beliau. Yusalli isnan, ada dua orang yang sedang sholat. Sama-sama sholat. Nah, sholat yang sama. Sholat subuh, sholat duhur. Tetapi beda keduanya. Ahaduhuma yang pertama yuaddi hukukoha. Yang pertama menyempurnakan hak-haknya. Baik zahirah atau batinah. Disempurnakan hak-haknya. Rukun-rukunnya, ya kewajibannya disempurnakan. Nah. Wayabudu lillahi ka'annahu yarah. Dia pun beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seperti melihat Allah subhanahu Nah, fa'ilam yakun yarah. Kalau tidak sampai derajat itu, dia terus selalu ingat bahwa dia dilihat oleh Allah. Fa'innahu yarah. Maka jangan heran kalau ada kisah-kisah yang kita baca dari salafun soleh, para sahabat misalnya. Solat di tengah-tengah solat ada panah yang menancap pada tubuhnya. Sedang solat. Waktu itu Rasul Ali Shallallahu Wasallam pulang dari sebuah peperangan. Ya. Di tengah perjalanan Rasul berkata kepada para sahabat, kita istirahat di sini. Siapa di antara kalian yang siap untuk menjaga kita semuanya ini? Berjaga malam tidak tidur, barangkali ada musuh yang datang. Ada dua orang, satu muhajirin, satu ansor. Ya Rasulullah, biarkan kami berdua menjaga. Di pintu masuk sana. Di ujung lembah. Maka keduanya pergi ya berjaga. Yang satu tidur dulu, yang satu sholat. Nah, di tengah-tengah sholat rupanya ada musuh yang mengintai, yang datang mendekat dengan panahnya, dipanah. Di tengah-tengah sholat panah menancap, tapi dia lanjutkan sholatnya sampai tidak terasa, masalah muslimin. Ya, dia cabut lanjutkan sholatnya sampai tiga kali panah itu menancap pada tubuhnya. Nah, hingga selesai sholat. Sahabat yang satu bangun, kemudian mengatakan, kenapa kamu tidak kasih tahu kalau ada musuh memanah kamu? Kata dia, saya sedang membaca ayat, membaca surah, sedang mentadaburinya, dan saya tidak suka memutusnya. Nah, Tentu berbeda dengan orang yang kedua kata Syekh Sa'di wal akharu yusalliha bi Orang yang kedua dia hanya sekedar zahirnya saja. Zahirnya sholat. Tetapi batinuhu, batinnya masghulun bi ghairiha. Sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usahanya. Sibuk dengan kambing-kambingnya. Sibuk dengan apa namanya. Banyak pekerjaannya. Kalau yang kedua ini mungkin tidak perlu dicari contoh ya. Karena kita jadi contohnya juga. Lagi sholat kemudian apa yang dipikir. Aduh itulah ikhwan. Ya, ingat ini, ingat itu Ya subhanallah. Apakah dikatakan sama antara kedua orang tersebut? Jawabannya berbeda. Wa kadzalika baqiyatul ibadat, demikian pula ibadat yang lain. Yang ini banyak berzikir kepada Allah, yang ini kurang berzikir kepada Allah. Yang ini banyak beristighfar, yang ini tidak. Beda. Ma'asyiral muslimin. Jadi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah jelas menunjukkan iman itu yazid wa kus berbeda-beda. Kemudian wakil hissi sesuatu yang tampak kenyataan ya kita saksikan beda berbeda. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, ya. kaum mukminin secara umum terbagi menjadi tiga marotib, tiga martabat. Ya, dan masing-masing martabat juga bertingkat-tingkat lagi, tetapi secara global kaum mukminin terbagi menjadi tiga golongan. Walihada kanal mukminuna salah sama maratib. Oleh karena itu kaum mukminin terbagi menjadi tiga golongan, maratib, tingkatan. Yang pertama martabatu as-sabiqin. Martabah as-sabiqin, orang-orang yang berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Yang wajib dilakukan, yang sunnah juga demikian, yang haram dan makruh ditinggalkan. Wa martabatul muqtasidin, Derajat yang kedua adalah muqtasidun. Kaum mukminin yang pertengahan. Yang wajib-wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah tidak. Yani ya dilakukan sebagiannya, tapi beda dengan yang pertama. Yang haram ditinggalkan tetapi yang makruh ya. Nah, tidak dia tinggalkan. Yang terakhir adalah wa martabatul zalimin, martabat orang-orang yang zalim, menzalimi dirinya sendiri. Kaum mukminin terbagi menjadi tiga golongan ini. Nah, wa kullu wahidatin min hadhil maratibi ayyadha bahkan masing-masing martabat itu bertingkat-tingkat lagi. Ahluha mutafawituna tafawutan katsira masing-masingnya berbeda-beda tingkatannya satu dengan yang lain. Nah, wal abdul mu'min fi nafsihi, bahkan masing-masing kita sudah jangan bicara orang lain. Masing-masing kita coba renungkan diri kita masing-masing. Masing-masing mukmin, masing-masing diri kita. Kalau mau melihat pada diri kita masing-masing, coba lihat diri kita masing-masing. Lahu ahwaluhu, kita memiliki keadaan yang berbeda-beda Keadaan kita berbeda-beda. Wa awqat, di waktu satu dan waktu yang lain juga merasa berbeda. Lau ahwalun wa awqatun takunu a'maluhu katsirah qawiyah. Ada saat, ada waktu di mana amalan kita kok terlihat terasa ringan dan banyak. Allah mudahkan. Beramal mudah, ringan, banyak, semangat. Ya. Menuntut ilmu semangat. Nah, sholat sunnah semangat. Murojaah Al-Quran semangat. Baca Quran semangat. Tapi sisi yang lain, kondisi yang lain. Wa ahyanan bil aks. Kondisi yang lain sebaliknya. Melemah, melemah. Ada kemalasan di situ. Ada apa? Ya. Jadi kita sendiri, masing-masing kita merasakan berbeda keadaannya. Ada saat naik, ada saat turun. Lalu kenyataan yang kita rasakan seperti ini, kemudian dipaksakan untuk mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ya tidak mungkin ya. Kita sendiri merasakan iman bertambah dan berkurang. Makanya tidak heran kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bertanya, tolong nasihati kami yang sedang futur. Ya, para penuntut ilmu, Ustaz bagaimana ini kita sedang futur namanya Artinya pengakuan yang jujur tentang keadaan dirinya sedang melemah. Nah. Wabillahi taufik, kita merasakan itu. Sehingga memang butuh selalu adanya nasoih, nasihat. tawasobil hak, haq, sober. bis Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa kullu hadza semua ini bukti termasuk yang ada pada diri kita, yang terjadi pada diri kita. Semua ini min ziyadatil iman wa naqsihi bukti bahwa iman itu bertambah dan juga berkurang wa min quwatihi wa dha'fihi dan juga bukti iman itu terkadang kuat dan dia bisa melemah yaqwa yaqwa wa yadh'uf bertambah dan terkadang berkurang. Yakwa bertambah kuat, terkadang yadhuf melemah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lalu apa faedah setelah kita mengetahui kenyataan ini dan hakikat ini? Orang yang paling mengambil manfaat dari ilmu ini adalah para sahabat Nabi. Ridwanul alim ajmain khiyaru Hadil ummah. Pilihan dari umat ini. Yaitu mereka betul-betul ya ta'ahad. Berusaha menjaga pohon iman. Orang kalau sudah tahu pohon iman itu ya seperti itu, dia akan menjaganya Ibarat kita punya pohon yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita tunggu hasilnya. Kita akan ya ta'ahad. Kita selalu perhatikan pagi, sore sudah disirami atau belum. Pagi sore diperhatikan ada penyakit atau tidak. Pagi sore kita perhatikan keadaannya, kondisinya. Kan demikian. Karena ada yang diharapkan dari pohon yang kita miliki itu. Naam. Karena tahu betapa berharganya pohon yang kita miliki tadi Lalu bagaimana dengan pohon iman yang itu adalah pokok dan asas kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kata beliau, wakul wakana khiyarul ummah maka umat yang terbaik dari umat ini atau orang yang terpilih yang dipilih oleh Allah ya wal mu'tannuna bil imani dan orang-orang yang selalu memperhatikan iman mereka yata'ahadun. Mereka terus berusaha menjaga imanahum, iman mereka. Memperhatikan iman mereka. Kulla waktin. Setiap waktu. Karena itu dirasakan. Ini iman sedang berkurang. Jangan dibiarkan ketika sedang melemah. Wih, sekalian lemah sekalian. Sekalian hancur sekalian. Tidak seperti itu. Saya tahu saya sedang lemah. Saya merasa saya sedang tidak punya daya, melemah, melemah, melemah. Apa kemudian dibiarkan? Orang yang mengerti hakikat kebahagiaan itu ada pada iman, maka dia berusaha ya ta'ahadun. Dia perhatikan imannya itu, kulla waktin setiap waktu Ya jitahidun. dia berusaha bersungguh-sungguh fi ziyadatihi kalau bisa bertambah bertambah Watakuyatihi. dan menguatkannya juga dia terus berusaha menolak perkara-perkara yang bisa menjadikan lemah. Wa fi daf'il mu'aradatil munaqqisati dan dia berusaha untuk membuang, menghadapi segala sesuatu yang melemahkannya bahkan mematikan keimanan, bisa mematikan keimanan. Nah, coba lihat bagaimana Rasul Ali Shallallahu Rasul dijamin keselamatannya, dijamin kesempurnaannya. Nah, namun beliau betul-betul menyadari umat ini butuh bimbingan agar iman itu terus terjaga. Hal-hal yang dikhawatirkan merusak iman bahkan mematikan dijelaskan oleh Nabi. Pernah suatu saat Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi." Sungguh di antara perkara yang paling aku takutkan dalam sebagai dalam riwayat dikatakan lebih aku takutkan dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah asyirkul khafi. Syirik yang khafi yang samar, asyirkul asghar. Merusak. Nah, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dilihat, beramal untuk dilihat, untuk dipuji, disanjung manusia Nah, Nabi pun mengajari Abu Bakar as wahai Abu Bakar, maukah aku ajari kamu doa yang kalau kamu baca kamu akan diselamatkan dari kesyirikan, kabirihi wa yang besar dan yang kecil. Abu Bakar mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Qul katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiru la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik dalam keadaan aku tahu, aku menyadarinya dan aku mohon ampun ya Allah dari apa yang aku tidak tahu. Luar biasa bimbingan Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu. Tinggal kita mengambil bimbingan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terbaik dari umat ini tentunya yang terbaik terdepan adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang selalu memperhatikan keimanan mereka, menjaganya, bersungguh-sungguh untuk bertambah, bertambah dan tambah kuat sekaligus memperhatikan hal-hal yang bisa merusak keimanan itu. Wa Allah. Di samping menempuh sebab mereka tidak lupa untuk menggantungkan urusan kepada Allah karena Allah lah yang memberikan keimanan. Wa yas'aluna Allah, mereka pun minta kepada Allah, berdoa kepada Allah an yusabbit imanahum untuk mengokohkan iman mereka. Wa an yazidahum minhu dan agar Allah menambahkan untuk mereka min ulumihi ilmu iman wa a'malihi amalan iman wa ahwalihi Nabi pun berdoa, Allahumma ini as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Ini semuanya perkara yang menjadikan iman itu kuat dan bertambah. Nabi meminta. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ini as'alukal huda. Dengan penuh harap, dengan penuh cemas. Minta pada Allah. Minta tambahan ilmu. Wa rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu. Setiap pagi Ba'da salatil fajri, salat subuh Nabi berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini Syekh Sa'di berdoa dan mengajak kita juga berdoa. Fanas'alullaha maka semestinya kita minta kepada Allah an yazidana ilman wa yaqinan. Semoga Allah menambahkan untuk kita ilmu menambah untuk kita keyakinan wa tumakninatan bihi wa dan mohon kepada Allah adanya ketenangan tumakninah dengan kita berzikir kepada Allah wa imanan shadiqan dan kita minta kepada Allah iman yang shadiqan iman yang jujur yang benar Baik Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah para nabi, para rasul adalah orang-orang yang terbaik. Khiyaru nas. Manusia pilihan. Ternyata mereka mencontohkan bagaimana mereka terus berjuang bahkan memenam, meminta tambahan kepada Allah iman dalam keadaan Allah telah memberikan keimanan yang luar biasa pada mereka. Nah, sudah diberi keimanan, terus mohon kepada Allah karena butuh sekali kepada Allah. Kita baca ma'asyiral muslimin ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Ibrahim. Sebelumnya berkata Syekh, "Wa khiyarul khalqi dan makhluk yang terbaik juga dalam hal ini para nabi, para rasul Ya, yatlubun wa yatanafasuna fil wusuli ila ainil yaqin. Mereka berusaha untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari keyakinan. Kalau bisa mencapai ainul yakin. Ba'da ilmil yakin. Setelah ilmu yakin. Secara ilmu tidak ragu-ragu. Yakin seyakin-yakinnya. Tapi kalau bisa mencapai yang lebih dari itu. Ainul yakin. Sesuatu yang dilihat mereka akan meminta. Lebih lagi, ya. Nah, ini yang mereka cari dari ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Kama qala Allah azza wa jalla an Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritakan, kisahkan tentang Nabi Ibrahim Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah, Rabbi wahai Rabbku, arini tunjukkan kepadaku kaifa tuhil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala Allah berfirman berkata kepada Nabi Ibrahim, "Qala awalam tu'min, apakah engkau belum beriman wahai Ibrahim?" Dan Allah Maha tahu. Ya, Nabi Ibrahim sangat iman dan tidak ragu-ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa menghidupkan yang mati. Tidak ada keraguan sama sekali Nabi Ibrahim. Kala Nabi Ibrahim berkata, kala bala. Tentu wahai Robku, saya sangat yakin, saya beriman. Walakin tetapi liyatma inna kalbi, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, dan Allah Maha tahu. Kala maka Allah pun mengatakan fahud arba'ata minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil Nah, empat ekor burung. Kemudian empat ekor burung ini dimatikan semuanya, dibunuh, ya, disembelih. Kemudian di apa namanya hancurkan, dicacah, dicampur. Kemudian setelah itu diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, summa ja'al ala kulli jabali minhunna juz'a. Summa du'uhunna, kemudian setelah itu panggillah mereka itu. Summa du'uhunna. Fa subhanallah Nabi Ibrahim melihat Bagaimana bagian-bagian burung yang sudah terpisah-pisah ini dan tercampur satu dengan yang lainnya memisahkan masing-masing bagiannya. Ter kemudian menyatu lagi menjadi satu. Hidup kembali empat ekor burung itu. Yaktina saya, Mendatangi engkau wahai Ibrahim. anna allaha azizun hakim. Naam, subhanallah. Berbicara tentang keimanan Nabi Ibrahim jangan diragukan. Nabi Ibrahim telah Allah berikan ilmu yang luas. Allah ta'ala Allah berfirman wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tampakkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi ya, sebagian dari kerajaan Allah, kerajaan langit, bumi ditampakkan kepada Nabi Ibrahim agar beliau menjadi orang-orang yang yakin. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Melihat apa yang kita tidak lihat. Mendengar apa yang kita tidak mendengar. Naik ke langit yang pertama. Langit yang kedua. Sampai langit yang ketujuh. Berjumpa dengan para nabi, para rasul. Nah, berjumpa dengan para nabi dan rasul, melihat sorga, melihat neraka, melihat keagungan Allah, kekuasaan Allah, bahkan mendengar langsung kalamu Rabbil Alamin, firmanya Allah, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan seperti itu Nabi terus berdoa kepada Allah tambahan iman, kekokohan iman, Ya. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari ini semuanya Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, jam berapa Isya? Masuk ya. Wal hawariyun khawasu atba'il Masih ibn Maryam. Kemudian diberi contoh orang-orang pilihan yang lain. Kalau tadi para nabi, para rasul. Al Hawariyun, Hawariyun itu sahabat, yakni sahabatnya Nabi Nabi Isa. Nah, Al Hawariyun orang-orang khususnya dari pengikut Al Masih ibn Maryam. Hina talabu nuzul al Maidah. Ketika mereka minta kepada Nabi Isa agar Allah turunkan hidangan dari langit Wa wa'adhahum Isa an hadzal matlab. Kemudian Nabi Isa memperingatkan, mengingatkan tentang permintaan ini. Ya. Nah, ini apa harus meminta ini. Ya, ya. Nah, mereka ingin melihat, bukan ragu-ragu dengan kekuasaan Allah, tapi mereka ingin melihat kekuasaan Allah, sebagian dari kekuasaan Allah. Kalau mereka berkata al-Hawariyun kepada Nabi, Isa, nuridu an na'kula minha. Wahai Nabi Musa, kami minta ini agar kami bisa makan dari apa yang Allah turunkan dari hidangan itu. Kemudian bukan hanya itu yang kita harapkan, watatma'inna qulubana akulubuna, dan agar hati-hati kami semakin mutmainnah, semakin tenang. Wa na'lama an qad akan an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Untuk mendapatkan ini semuanya. Naam menjadi orang-orang yang yashhad mempersaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, contoh bagaimana ulama atau para hawariyun memohon tambahan iman kepada Allah Subhanahu. Baik, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan badal azan insyaallah. <clears throat> Alhamdulillah rabbil alamin. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Hawariyun maka selesailah pembahasan al-faslul awal Al-Fasl awal dari risalah ini, kitab ini yang menjelaskan tentang hakikat iman. Hakikat apa? Iman. Yang kesimpulannya, khulasahnya, iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan apa? i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Yang kembalinya adalah semua ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iman itu yazidu wa kusu. Iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Yakwa wa yad'ufu. Bisa menjadi kuat dan bisa melemah. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin kita akan masuk pada al-faslus sani, yang kedua. Nah, kita bagi baca bagian awal. Al-Faslus Sani, fasal yang kedua adalah pembahasan tentang fi dzikril umur allati yustamaddu minhal iman. Pembahasan tentang perkara-perkara yang dengan perkara-perkara itu akan bertambahlah iman. Akan ditambah iman, menjadi kuat iman. Nah, karena kita mengetahui bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka penting untuk kita mengetahui hal-hal apa saja yang itu merupakan sumber dari iman. Qala As-Sa'di rahimahullah berkata Syekh Sa'di wa faslun azimun naf'i wal hajati. Ini adalah fasl sebuah pembahasan yang sangat besar manfaatnya dan kita sangat membutuhkan. Bal bahkan ad-daruratu masah. Bahkan kita betul-betul sangat darurat untuk mengetahuinya. Nah, ila ma'rifatih untuk mengenalnya, mempelajarinya wal inayah bihi. Taib. Ma'rifatan baik secara ilmiah kita mengetahuinya, kemudian setelah itu wattisafan kita jadikan sebagai sifat yang kita amalkan. Karena bukan sekedar kita ketahui namun kita amalkan. Kenapa demikian? Kenapa sangat penting kita membahas permasalahan ini, mengilmuinya dan mengamalkannya? Wadhalika karena kata beliau annal iman huwa kamalul abdi. Karena keimanan itulah letak kesempurnaan seorang hamba wabihi tartafi'u darajatuhu dan dengan keimanan itulah derajatnya akan naik di sisi Allah di dunia wal akhirah di dunia dan di akhirat dan juga dengan iman itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan wahwa dan iman itu adalah as-sababu wat tariqu sebab sekaligus jalan likulli khairin yang mengantarkan pada semua kebaikan baik kebaikan ajilin yang segera di dunia wa ajilin atau yang diakhirkan nanti di akhirat kelak. Maka pembahasan ini sangat penting. walayah sulu walayakwa, dan iman itu tidak mungkin diraih, tidak akan menjadi kuat, Walayatimu tidak akan sempurna illa bimarifati ma minhu yustamad kecuali dengan kita mengetahui dari mana iman itu akan diperoleh. Dengan apa iman itu bertambah? Naam. Wa ila yambu'ihi wa asbabihi wa turuqih dan harus juga kita pelajari apa sumber-sumber keimanan itu, sebab-sebabnya dan jalan-jalannya. Kalau dalam urusan dunia kita demikian perhatian dari apa yang sedang kita kerjakan, Orang yang ahli pertanian, dia akan belajar betul pertanian itu. Orang yang belajar atau yang sedang sibuk atau ber, bergelut dengan peternakan, dia pun belajar. Padahal manfaatnya duniawiyah yang sangat sedikit ya dan tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Dunia itu di sisi Allah tidak bernilai walaupun seberat sayap apa nyamuk tapi karena kita memang masih di dunia ini dan masih ada maisha yang kita tempuh, kita pun belajar dalam urusan itu. Lalu bagaimana dengan akhirat, dengan iman? Ya. Maka kita semestinya mempelajari itu, sebab-sebab keimanan dengan apa iman bertambah. Dan Allah Subhanahu wa taala min sunnatihi di antara sunnah Allah, Allah menakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab-sebabnya. Naam. Wallahu ta'ala qad ja'ala kulli matlubin sababa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk setiap cita-cita sebab untuk meraihnya. Wa tariqan dan jalan yusil ilaihi yang akan mengantarkan kepadanya. Nah, orang ingin punya anak tidak mungkin tiba-tiba ada anak itu. Harus dia tempuh sebab menikah Kan demikian. Sebut segala sesuatu. Setiap yang dituju Allah jadikan ada sebab. Naam, apalagi iman yang itu adalah asas kebahagiaan. Maka sangat-sangat mustahil dan tidak mungkin kalau Allah tidak menyiapkan sebab-sebabnya. Wal imanu a'zamul matalib. Sementara iman adalah sebesar-besar tujuan Naam. Wa ahamuha wa ammuha dan perkara yang paling penting dan yang paling besar manfaatnya. Tentu Allah telah menyiapkan sebab-sebabnya. Naam. Sesuatu yang sifatnya remeh, yakni duniawi saja. Allah mudahkan sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Kalau ingin mendapatkannya. Padahal itu sesuatu yang remeh. Dunia. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang sangat besar manfaatnya, sesuatu yang sangat asas yaitu iman? Sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebab-sebabnya. Wa qad ja'alallahu lahu mawad kabirah tajlibuhu wa tuqawihi. Ternyata benar Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan menyediakan untuk keimanan itu sebab-sebab yang akan menguatkan keimanan, sebab-sebab yang akan mendatangkan keimanan. Kama kana lahu asbabun tud'ifuhu wa tuhihi. Bahkan di sana juga ada sebab-sebab yang melemahkan keimanan bahkan mematikannya. Dua hal yang ya berlawanan. Satu sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan keimanan dan bertambah keimanan dan bertambah keimanan yang satu sebab-sebab yang melemahkan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dan bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab bertambahnya apa? iman. Taib. Kata beliau. Wa mawaduhu allati tajlibuhu wa tuqawwihi amran mawad hal-hal yang menjadi sebab iman itu diperoleh dan menjadikan sebab iman itu menjadi kuat disimpulkan secara glob secara umum ada dua amron ada dua hal nah yang pertama adalah mujmalun yang kedua mufassalun yang pertama adalah sebab yang mujmal secara global. Nah, kemudian yang kedua adalah sebab yang mufassal secara apa? rinci. Dan kita hanya akan membaca sebab yang pertama saja yaitu mujmal. Adapun mufassal kita baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata As-Sa'di rahimahullah, amal mujmalu adapun sebab yang mujmal secara global. Yang ini adalah sebab seorang akan meraih keimanan, mendapatkan keimanan, bertambah keimanan. Fahuwa apa itu? At-tadabbur li ayatillahi al-matluwah. Mentadaburi ayat-ayat Allah yang dibaca, yaitu wahyu. Minal kitabi was sunnah. Berupa Alkitab, Al-Quran dan sunnah. Mentadaburi wahyu Allah ini ayat Allah samawiyah <laughs> yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dibaca ditataburi. Naam. <clears throat> Kemudian juga yang kedua wa ta'ammul termasuk sebab-sebab yang mujmal. Wa ta'ammul kemudian dia merenungkan li ayatihil kauniyah. Dia merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini al-kauniyah. Di alam semesta ini ala ikhtilafi anwa'iha yang sangat beragam jenisnya. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Subhanallah. Merenungkan ayat-ayat kaunia akan bertambah iman. Kemudian secara global juga beliau mengingatkan wal hirs ala ma'rifatil haq. Semangat untuk mengenal al-haq. Semangat untuk mengenal al-haq Alladzi khuliqalahul abdu. Yang untuk itulah hamba diciptakan. Yaitu ibadah. Wal amalu bil haq. Kemudian mengamalkan al-haq itu. Nah, ini ma'asirul muslimin. Sebab secara mujmal seorang akan mendapatkan keimanan, meraih keimanan. Membaca, mentadaburi ayat-ayat matluah Al-Quran wa sunnah. Kemudian mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Allah kauniyah yang ada di alam semesta ini. Kemudian harus semangat untuk mengenal al-haq dan mengamalkan al-haq. Dan secara rinci, rincian-rinciannya semua kembali kepada apa yang disebutkan ini. Fajami'ul asbab maka ketahuilah semua sebab-sebab keimanan marja'uha kembalinya ila hadal asril azim kembalinya kepada pokok yang telah kita sebutkan ini. Jadi semuanya kembalinya kepada ini. Mentadaburi ayat-ayat matluah, merenungkan ayat-ayat kauniyah dan bersemangat untuk mengenal apa? Al-haq wal amalu bil haq dan mengamalkan apa? Al-haq. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali ya, yang bisa kita baca ya, pada kesempatan hari ini sampai pada mukaddimah awal dari Al-Faslus tsani.